Tanpa kembali kepada sejarah dalam rangka mempelajari, lalu meneladani langkah apapun yang kita lakukan akan jauh dari keberhasilan. Bahkan bisa dikatakan pasti gagal. Kenapa? Tidak sesuai dengan tuntunan dan keteladanan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagai seorang Muslim yang baik, pengasuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tidak boleh merasa cukup dan merasa pernah membaca sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Memposisikan diri sebagai seorang pengikut yang menyatakan cinta sia kepada Nabi Muhammad SAW itu mengharuskan untuk kita mengulang membaca. Setelah selesai, kita anggap telah menguasai ulang kembali dari awal. Dan itu tidak terbatas dalam jumlah atau bilangan tertentu. Kalau sudah 10 kali, berarti cukup. 25 atau 70 kali, berarti tidak ingin kembali mengulang. Tidak ada batasan angka maupun bilangan. Selagi kita masih mempunyai semangat dan nekat untuk mendakwahkan dan menyebarluaskan ajaran Islam sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW hmm. selagi masa itu juga kita harus terus membuka lembaran-lembaran sejarah kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hmm. Kepada kita, Rahman wa rahmatullah, ada banyak tugas dakwah yang masih menanti untuk diselesaikan oleh kita ahli sunnah setiap kali tugas dakwah sudah selesaikan bukan kemudian tugas berikutnya menanti jauh lebih mudah atau lebih ringan bukan satu tugas dakwah kita selesaikan dengan mendapatkan pertolongan dan kemudian dari Allah Subhanahu itu artinya tugas dakwah berikutnya yang jauh lebih berat sudah menanti untuk diselesaikan lagi dan kita tidak punya pilihan kecuali harus diselesaikannya ketika ada pikiran sesuatu yang terbayang di dalam hati kita ingin lari dari tugas-tugas dakwah itu sama artinya kita ingin memutus hubungan sebagai seorang hamba kepada Allah ketika kita berpikir karena merasa sulit, payah, berat sudahlah lebih baik saya menepi, menyingkir tugas dakwah kami bukan saja saya itu sama artinya secara sadar anda memberhentikan perjalanan menuju ridho Allah Subhanahu itu sama artinya berpaling dari Allah Subhanahu wa taala wal Saya ulangi kembali, itu artinya secara sadar kita ingin berpaling dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada pilihan yang sebaik dan seindah marilah kita bersabar untuk menyelesaikan tugas dakwah satu persatu satu persatu. Pada saat muncul perasaan ini di luar kemampuan, ini ambang bagian terluar dari batas kemampuan kita, keterbatasan kita. Itu sama halnya dengan orang yang memiliki karakter pesimis, dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa dikatakan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Sebab dalam banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dan menyadarkan kita salah satunya yang tersebut di dalam firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La tukallafu nafsun illa ma ataha. Sayyidina Allah ba'da Ayat ini tegas mengingatkan kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Azza wa Jalla tidak akan tidak akan pernah memberikan tugas amanah beban kalau dalam konteks pembicaraan kita saat ini dalam beban dakwah tidak akan mungkin Allah Azza wa Jalla memberikan beban dakwah untuk seorang hamba kecuali sesuai batas kemampuan dia tugas-tugas dakwah yang seabrek, setumpuk. Itu pasti bisa diselesaikan. Karena Allah tidak akan memberikan kita tugas dakwah kecuali memang dalam koridor kemampuan kita. Tapi memang permasalahannya bukan di mampu dan tidak mampunya. Intinya terletak pada keikhlasan kita di dalam berjuang dalam berdakwah. Siapapun yang lurus di dalam berbuat berdakwah bisa bila tidak ada yang berat baginya. Tidak ada kata sulit. Semuanya dia yakin mudah karena Allah yang akan memudahkan. Masalahnya bukan mampu dan tidak mampu menunaikan tugas dakwah, tetapi kesadaran. Apakah dia termasuk di dalam orang-orang yang merasa memiliki dakwah apakah dia merasa di luar lingkaran dakwah? Dakwah yang saya maksud dari awal tadi adalah dakwah satu menyampaikan Al-Quran, mendakwahkan dan menyebarluaskan sunnah Nabi Muhammad SAW, hmm. mengajarkan tauhidullah azza wa jalla, menanamkan ittiba' sunnah Rasulullah SAW. Hmm. Masalahnya bukan mampu dan tidak mampu, tetapi mungkin kadar kesabaran kita yang masih terlalu tinggi. Tinggi menjadi keikhlasan atau keputusan. kesadaran kita memiliki dakwah apakah tidak tebal tipisnya kesabaran kita dalam menaikkan tugas dakwah itu tentu dipengaruhi oleh banyak faktor tetapi pada kesempatan malam ini sebagai kita semakin rahimahumullah Mari kita berbicara tentang satu faktor saja faktor yang saya maksud sudah disebutkan di kita tadi karena kurang semangatnya orang untuk terus mengulang-ulang kembali membaca dan melihat sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka kesimpulannya siapapun dia siapapun orangnya yang sudah memilih jalan dakwah lalu dia sabar tekun telaten untuk membaca berulang-ulang tanpa lelah bosan jenuh terus dibaca dibaca dibaca sejarah hidup Nabi Muhammad Wasallam. Katakanlah sejak beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul dengan firman-Nya, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Lima ayat pertama dari surat Al-Alaq ini sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Ketika kita konsentrasi untuk mengulang sejarah di rentang waktu sejak beliau berusia 40 sampai yang terakhir kurang lebih 63 tahun, kita baca terus Sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun di Mekah, tambah lagi kurang lebih 10 tahun di kota Madinah. Dia orangnya yang telah memilih jalan dakwah lalu tekun, sabar, memiliki melata. Orang yang seperti ini dan saya langsung melak sejarah dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti ketulusan dan keikhlasannya terus meningkat. Rasa memiliki dakwah pun terus menguat Demikian juga kesabaran dia di dalam berdakwah setiap hari semakin bertambah baik kualitas. Tetapi coba bandingkan dengan orang lain, orang kedua yang juga sama-sama punya komitmen memilih dakwah sebagai jalan hidupnya. Tapi mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, dia termasuk orang yang dikategorikan pemalas untuk mengulang balik membaca sejarah hidup Nabi saw. Bahkan tidak pernah sekalipun dia mengatakan membaca sejarah Nabawi, walaupun Jangankan mengulang-ulang, sekali saja tidak pernah dia lakukan menghafalkan sejarah bangsa Arab sebelum Nabi Muhammad alaihi sholat wasallam dilahirkan sampai Nabi Ali sholat wasallam wafat dan seperti apakah kondisi bangsa Arab setelah Nabi Ali sholat wasallam meninggal dunia jangan kita mengulangi membaca dari awal hingga akhir sekali saja belum pernah dia lakukan orang yang dua seperti ini sungguh bisa dipastikan keikhlasan dan keputusannya lemah kesadaran dia untuk memiliki dakwah tahu itu kesabaran dia tipis maka melalui majlis yang mulia ini ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah ayolah ikhwah lima dia usungan kota Cirebon yang diasuh oleh orang tua kita guru kita semua Abu Abu Ibrahim Muhammad yang saya Allah Ta'ala kita semua yang hadir di masjid ini Barakallahu itu dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi tentang urusan keikhlasan rasa memiliki dakwah yang kita jalankan kesabaran kita dari sekian banyak faktor cobalah kita koreksi diri kita pada satu titik faktor saja melalui kesempatan malam hari keseriusan dan kesungguhan kita untuk terus membaca bukan hanya membaca tapi mengulang lagi mengulang lagi bagaimana mungkin keikhlasan dan ketulusannya tidak meningkat sementara dalam tiap-tiap lembar sejarah Allah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia selalu mengingatkan, ini loh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau yang tidak pernah berharap materi harta duniawi Beliau yang selalu menolak tawaran-tawaran benda harta dan materi. Nabi SAW Alaihi Wasallam yang kehidupannya begitu sederhana sejak awal hingga beliau wafat meninggalkan dunia saat ini. Bagaimana mungkin keikhlasan dan ketulusannya tidak melihat? Sementara dia membaca dalam sejarah tersebut sahabat-sahabat Nabi Rasulullah taala anhum ajma'in mereka-mereka yang sukses dan berhasil melalui pendidikan langsung dari Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabat yang tulus dan hmm. ikhlas di dalam berdakwah sehingga dia termotivasi, terinspirasi dari Nabi SAW dan sahabat-sahabat yang mulia. Bagaimana mungkin dia tidak bertambah rasa kepemilikan terhadap dakwah ini? Sehingga seakan-akan dia adalah bagian dari dakwah yang tidak mungkin bisa terpisahkan sehingga dia tidak pernah berpikir sama sekali untuk memisahkan diri, menyingkir atau menepi. Sementara dia baca dari sejarah tersebut, bagaimana Nabi Muhammad Wasallam selalu mengutamakan dakwah fisabilillah, memprioritaskannya, selalu memposisikan pada hal yang pertama. Semua selalu terkalahkan, selalu tertinggikan ketika kita sudah berbicara tentang dakwah Islam. dakwah. إلى توحيد الله عز وجل الدعوة إلى اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم betul-betul dakwah itu kita Kita yakin kita adalah bagian dari dakwah. Kita yakin bahwa kita lah yang membutuhkan dan memerlukan untuk terlibat di dalam dakwah. Bukan kemudian dibalik cara berpikirnya. Kalau tanpa kawan, tanpa saya, dakwah mungkin jalannya akan terseok-seok. Kalau saya tidak ada, banyak pekerjaan terbengkalai. Kalau saya tidak ada, waduh, rumah tidak terurus. Kalau saya tidak ada, kalau saya tidak ada, kalau saya tidak terlibat, kalau saya tidak aktif, ini cara begitu terbalik seolah-olah dakwah yang membutuhkan dia. Nah, dia yang memerlukan dan membutuhkan dakwah karena dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu untuk memilih dakwah sebagai dalam hidup siapapun dari kita yang pun sabar membaca sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca kisah-kisah dakwah, warna-warni perjuangan dan pengorbanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mungkin tidak akan meningkat kesabarannya, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, Sementara dia bisa membaca dan merasa langsung bahwa ujian dan cobaan dakwah apapun yang kita rasakan di zaman ini masih belum seberapa apabila dibandingkan dengan apa yang telah dialami dan dijalani oleh Nabi Muhammad SAW. Masalah apa yang kita hadapi di dalam jalan dakwah ini? Nabi Muhammad sudah pernah mengalami dan dijalani. Bahkan yang beliau alami dan beliau jalani lebih dahsyat, lebih berat, فنسأل الله السلامة والله المستعان Masalah konflik dengan keluarga. Apakah ada di antara kita yang tingkat kesulitan di dalam menjalani konflik keluarga disebabkan memilih jalan dakwah melebihi beratnya konflik keluarga yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW? yang paling pertama dan berdiri di barisan terdepan memusuhi dan menghalang-halangi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah paman-pamannya, keluarga dekatnya, bahkan suku Quraisy secara umum adalah keluarga besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalkan kita bersedih sudah mengajak, mengkondisikan, menyampaikan kepada orang tua kita, ayah dan ibu kandung kita agar bisa menerima dakwah tauhid, dakwah sunnah Nabi alaihi dua wasallam, tetapi kita merasa tidak kunjung tiba hasilnya. Masih saja mereka menolak, menolak, menolak bahkan mungkin kita terpinggirkan, terusir dan terkucilkan, terkucilkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kedua orang ayah dan ibunya meninggal dunia dalam keadaan beliau belum dianggap sebagai nabi dan rasul harus diselamatkan. Kalau kita hanya dengan cemoohan dalam bentuk kata-kata, bisa dimati, berupa gangguan lisan, sudah jatuh mentalnya, sudah drop, putus asa seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sekedar kata-kata, tetapi sudah sampai pada tingkatan fisik Pasti ada di antara kita. Wallahu musta'an. Hanya karena diomongin A, B, C, D, tersinggung, kita dia jangan. Cukup sampai di sini aja. Gak tahu kan omongan orang. Kalau acara kumpul keluarga selalu berbicara ini. Tetangga mengundi dari belakang. Dipanggil atasan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sekedar kata-kata dan ucapan, sampai pada tingkatan fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diusir dari kota Taif oleh kabilah Saki. Yang mengusir pun bukan tokoh dan pemukanya, anak-anak kecil. Betul-betul mereka ingin menghinakan dan merendahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilempari dengan batu. Apa pernah kita merasakan yang seperti ini? Diusir warga sekampung sambil dilemparin batu saya kira kita yang sendiri belum mengamalkan seperti itu. Seperti dan persis yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi bersabar. Kita yang ujiannya masih jauh di bawah standar sahabat, masih jauh dari tingkat ujian yang dialami Nabi SAW. Kemudian kecil hati, kalau bersabar, ya Allah. Merasa gagal di dalam berdakwah, menganggap yang disampaikan tidak diterima, menilai dakwah yang disampaikan tidak memberikan pengaruh, itu itu aja saknan, gak apa-apa jamaahnya. Ini udah tujuh tahun ini, sepuluh orang itu aja nambah-nambah, itu udah berarti tua. Dengarkan kalian sambil ngantuk-ngantuk, karena posisinya masih kampung, kaum ini kita yang mungkin bukan sekali menyampaikan taklim, menyampaikan kalau Allah, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian merasa tertinggali, wah ini gagal tidak namanya. Karena jangan menambah selama tiga orang itu itu saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah berapa tahun? Kalau mau kurang lebih 23 tahun. Kalau kita bertujuh tahun, coba tunggu dan tambah 18 tahun lagi. Eh, 18 tahun lagi, 16 tahun lagi, dia dengar 23 tahun pas 27 tahun kan baru satu tahun lagi dan hasilnya ya ini baru satu tahun udah mau tahu hasil aku kepingin membuka sejarah dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka yang namanya ilmu sirah nabawiyah pada tiang-tiang rumah salafiyah harus ada satu imam. Kalau ini tanya agak tipis, dan terlalu lebat, ada caranya yang ini di salah. Kalau kita bahasanya rusak, ya udah pilih yang tebal terjemahan. Kalau yang bahasa Arab kan tipis, kalau boleh terjemahin, itu bahasa kalau masa nggak bisa saja ya beli yang juga atau gimana? Sirah Nabawi minimal satu rumah satu. Tapi bukan itu dipajang sebagai koleksi penuh gedung, penuh tempat raya dan tempat laba-laba membuat jaring-jaringnya. Coba kalau mau di survei berapa persen yang punya buku sejarah Nabawiyah di rumahnya? Ada semua ya kita berperasaan itu yang berprasangka baik dengan saudaranya. Jadi saya berperasaan baik panjenengan semua yang di mati-mati di rumah yang tak itu kalau di rumah, kalau di pondok pesantren saat seperti ini paling tidak satu kamar satu jam. Dibaca, jangan di rumah jangan bosan. Di sini kita nikmati, masya Allah, nabi sabar, siang malam Nabi semua orang Nabi musuh Nabi dibenci Sahabatnya bunuh Kita masih manusia Masih ada rumah Yang tidak ditemukan di tanah bumi Sirama Masih ada kira-kira Masih ada negara ada ya Saya pendapat sama Ustaz Arif ini mendapatkan dari beliau kalau semuanya ada di dia kalau perlu jangan satu dua itu ya Kalau tidak dua tapi kalau bukan untuk koleksi saja sebelum tidur baca kan romantis banget itu istri dan anak-anak sambil tidur tiduran kita sebagai bapak membacakan satu halaman aja sambil bicara dijelaskan sedikit-sedikit tidak usah memperlekat banget Istri sama anak sambil tiduran di atas bantalnya kita bawa buku silangnya sambil jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahu nggak gak usah kualitas banget pernah seperti itu coba asik seperti itu jadi pendidikan karakter anak-anak kita kita yang menanamkan sebagai kepala rumah tangga. Ayo. Kalau yang belum menikah ya usah dibayangin lima. Kita di, di Allah kan. satu halaman aja. Iya, Niat Nabi Sallallahu Alaihi pemaaf yang biasa. Lihat Nabi Sallallahu Alaihi sederhana bersyukur Coba lihatlah rumah Nabi kita sederhana sekali. Rumah kita gedong. Itu bukan cuma merupakan koleksi aja. Dengan niat saya beli, nanti kalau ada tetangga tertarik saya beli, dia dibaca, dari nanti kalau ada teman atau kerabat yang tertarik membaca sirah nabawiyah aku pinjemin dan itu sendiri sudah baca belum Nah dari sekian sekian panjang sejarah dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita perhatikan ini tahap demi tahapan yang ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mempersiapkan sahabat-sahabatnya untuk menunaikan yaitu menyelesaikan tugas-tugas dakwah. Bertahap, bertahap, bertahap, terus bertahap. Perhatikan teliti dan telaah, jangan cuma dibaca, tapi diresapi ilmu. 13 tahun Nabi berdakwah di kota Mekah fokus tentang kekuatan akidah fokus tanpa menyampingkan konsep-konsep ajaran Islam yang lainnya tetapi lebih fokus ke akidah diganggu kaum musyrikin diintimidasi dimusuhi dibenci Sebagian sahabat merasa tidak sabar lagi ya Rasulullah, izinkan kami untuk melawan. Kan begitu sebagai sahabat datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya Rasulullah, sudah tidak sabar kita ini pengennya perang nih, pengennya perang. Lalu Allah Azza wa Jalla turunkan ayatnya di dalam surat An-Nisa Alam tara ilal ladina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salat. Apakah kau tidak perhatikan orang-orang yang sahabat-sahabat Nabi waktu itu bukan? Yang disampaikan kepada mereka, Kufu dia sebuah api sholat. Tahan diri, setiap tanganmu, tegakkan sholat. Oh, itu. Ini yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sahabat-sahabat pilihan yang militansinya sangat memiliki iman dan takwanya pun demikian. Rela mati. Mereka datang menemui Nabi bukan dengan ragu-ragu, jangan-jangan mati. Mereka datang kepada Nabi SAW diizinkan untuk melawan karena memang inginnya mati. Tapi Nabi tahan, belum tahan. Belum. Sejumlah sahabat datang menemui Nabi yang Alaihi Wasallam yang satu Rida Abu tahta dhillil Ka'bah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu sedang bersandar di, di bawah teduhnya bayangan Ka'bah menggunakan selendangnya sebagai bantal bertanda istirahat. Jadi sahabat yang mulia Abu bin Arab radhiyallahu taala mendatangi Nabi Rasulullah, "Ala tastansiru lana ya Rasulullah, ala ya tadullah lana ya Rasulullah, kenapa Anda tidak mendoakan untuk kemenangan kami? Wahai Rasulullah, kenapa Anda tidak memohonkan agar kami ditolong dari diri Allah Subhanahu Karena mereka la tahu minal musyrikin syiddah. Para sahabat waktu itu merasakan sikap-sikap dari kaum muslimin Quraisy yang begitu menyakiti dan menggolimi mereka. Artinya para sahabat minta jalan keluar dan solusi. Apa yang diberitakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi justru memberitakan cara iman cara kaum dulu sebelum kalian ada di atas muka bumi ada umat yang Allah putus dan Allah bangkitkan ada di antara mereka beriman kepada Allah Subhanahu lalu dipaksa untuk meninggalkan keimanan masuk ke dalam kekufuran tapi dia bersabar dibuatkan lubang orang itu ditanam setengah badan hidup-hidup lalu fayubahu ada rasihi bisyar sebuah gergaji tajam diletakkan tetap di atas tengah batok kepalanya gergaji itu gergajinya bukan dalam rangka membunuh tapi dalam rangka menyiksa berbeda kalau dalam rangka membunuh kan kecepatan gitu ya ini dalam rangka menyiksa jadi ya itu dulu nabi yang sendiri saja kan. sebelum kalian ada lagi yang disisir kulit dagingnya dengan sistem besi tajam di tangan besi besi tajam dikelupas sulit dan dari rumah tapi dia bersabar tapi dia bersabar Artinya Nabi Muhammad mengingatkan sahabat-sahabat waktu itu dan kita sekarang ini masih beberapa ujian dan cobaan yang kita alami semua. Dulu, apa pernah terdengar seorang sahabat ini di Nusantara ini? Pernah disiksa sampai seperti itu? cuma diomongin orang kamu udah diusir dari kamu diusirnya tuh baik-baik dijaga polisi yang marah-marah aman kan aman kan tapi di tanah begitu dipikir ini jangan pakai pikir dulu yang tajam pikir rambut aja ini sakit apalagi kalau ada jawabannya yang belum jadi papinya belum jadi itu tadi mengingatkan belum apa-apa Lalu Nabi Muhammad SAW pada paragraf yang berikutnya menyampaikan kabar gembira akan tiba saatnya kejayaan dan kemenangan itu diraih umat Islam. Sampai-sampai sekalipun ada seorang wanita min Sam'a ila Hamra Maut dari negeri dari ibu kota Sam'a sampai Hamra Maut hampir 1000 km sendiri melakukan perjalanan tidak ada yang takutkan kecuali si jarak yang akan dimakan kambing miliknya. Itu kalau seandainya, bukan kemudian boleh seorang wanita melakukan sabar, itu boleh kata Nabi. Yang membolehkan siapa? Nabi cuma menjelaskan seandainya pun ada seorang wanita sendiri dari atau orang membawa aman. Artinya kemenangan itu pasti diraih oleh Allah. Kemudian yang ketiga yang tadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membuka rahasia di balik ini semua. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak kitab eh, tapi kalian yang orang berburu. Jadinya sudah waktu satu tahun, berat terpon dari tarik tarik. yang serbo. Pengennya dakwah di keluarga langsung bapaknya kuliah, ibunya punya, terus, kakaknya ngaji, adiknya yang bank keluarga dari bank, keponakan-keponakannya kita aja semua mondok nih pesantrennya lagi. pengennya setahun terus gitu betul nggak? betul kan? pengennya pulang dari pesantren pulang ke rumah sekali khutbah mimbar di atas mimbar khutbah jumat atau menuntun kerana waktu sholat subuh langsung jamaah ya ya kita terima bagus terus pengennya maka kami kan sudah membuka rahasianya walamina kunta sekali ya ini terburu-buru tergesa-gesa pengennya serba tes, serba apa namanya kualitas seperti itu. Instan. Instan gitu nih. Serba instan. Pengennya dibuat kurang-kurang. menyampaikan majalah asyariah hadis khusus tentang komunisme pengennya setiap orang menyambut dengan baik begitu jadi kalau ada yang nyambutnya dingin atau kata-kata kurang enak memang itu ada di sini pengennya kalau semua orang yang harus kami mendukung Kamu minta pengennya seperti itu itu tadi karena kuncinya walau walakin aku tasadilu kita yang mau terburu-buru kita yang pengennya segera dalam waktu yang singkat, singkat-singkatnya, dalam waktu yang singkat-singkatnya, dakwah itu bisa tersampaikan di depan gerbang dakwah dalam dia. Terkadang kata sendiri, kita yang selalu terburu-buru, kita yang tipis kesabarannya. Itu pendidikan akidah akan betul tauhid wajib sebagai sebenarnya. Ta'atullah wa kemudian hijrah ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, apakah kemudian langsung ada pertempuran pecah perang? Tidak. Masuk pada tahun kedua. Barulah uzina lilladzina yuqataluna bi annahum budi. Baru diizinkan bukan perintah untuk menyerang. Sudah diizinkan untuk melakukan pembalasan bagi mereka yang diperangi oleh musuh-musuh Ketika perang pertama di dalam Islam terjadi perang Badar, semua persiapan itu sudah matang. Nah, tugas kita ke depan, terutama kita barakallahu itu jangan dikira lebih ringan. Jangan dikira mudah. Tugas kita ke depan itu jauh lebih sulit, lebih rumit, lebih berat. Tapi apa kemudian karena kita yakin ke depannya lebih berat dan lebih sulit, kalau kita memilih menempi dan memilih, tadi sudah di depan dijelaskan tidak ada pilihan lain kalau kita tetap maju menyelesaikan tugas Allah. Kalau kita mundur, berhenti, atau menjadi menemui dan menyingkir dengan alasan biar orang lain aja yang maju. Itu tadi juga saya sampaikan artinya secara sengaja dan sadar berpaling dan menjauh dari Allah Subhanahu wa Tidak ada beban berat karena lain kalau mau tak ilah mustahil. Tapi kembalinya kepada keikhlasan dan ketulusan rasa kita di dalam memiliki dakwah dan kesabaran kita. Barakallahu fiikum. Ternyata kalau kita teliti dan kita telah bilangan faktor yang tidak kalah pentingnya adalah faktor ketua kemenangan demi kemenangan kejayaan dan kesuksesan yang diraih oleh umat Islam terdahulu ternyata di antara faktor terbesarnya adalah ketua persaudaraan dan betul-betul tak -betul memposisikan diri sebagai sebuah bangunan seperti yang telah digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. kita ditanamkan, ibadah ditekankan, sholat dan puasanya sudah disyariatkan, ukhuwah dibangun oleh Nabi SAW. Simpul-simpul yang akan mengikat jaringan-jaringan ukhuwah itu sudah betul-betul ditanamkan Nabi sampai di kota Madinah, langkah pertama yang dilakukan Nabi adalah mendirikan sebuah lokasi yaitu Masjid Nabawi sebagai tempat konsolidasi dan koordinasi, tempat berkumpul secara fisik. Setelah masjid selesai dibangun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan puluh sahabat, separuhnya dari muhajirin, separuhnya kedua dari kalangan ansor, dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikumpulkan secara batin. Kalau masjid di menghimpun dan menggabung secara fisik, kalau persaudaraan anggota mu'alaf di Islam, persaudaraan itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang muhajirin dengan ansor dipersaudarakan. Itu untuk mendekatkan dan menggabungkan bagi Terus ditanamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pendidikan-pendidikan kuat itu dan dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mengucapkan salam tidak boleh membiarkan saudaranya lebih dari tiga saling berbagi hadiah, memberikan makan kepada orang lain, memperhatikan tetangga, saling mendoakan satu dengan yang lain, berprasangka baik, tidak bersubuhan, menghilangkan dan menepis hasad diri dan dengki, selalu mendahulukan dan mengutamakan sahabatnya. Itu pendidikan Allah akan terus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai yang menjadi tegak perang pertama di dalam Islam perang Badar itu yang kita perlukan sekarang di kota ikhwatillah itu. kalau ingin menyelesaikan tugas dakwah yang sudah menanti kita bukan akan menanti tetapi sudah menanti di depan kita maka syaratnya adalah keikhlasan keikhlasan yang diperlukan kita menghadirkan rasa memiliki dakwah ini yang ketiga adalah meningkatkan kualitas kesabaran yang keempat dan yang paling penting adalah meningkatkan kualitas kekuatan. Salah satu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi tugas penting berjihad secara fisik melawan orang-orang kafir kaum musyrikin ahlu kitab raja Romawi dan Persia dan sekian banyak contoh tentang pendidikan kekuat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk tidak bersikap egois memikirkan diri sendiri itu tidak boleh itu dilarang oleh Nabi SAW. Nabi menanamkan agar kita juga berpikir tentang orang lain, saudara kita. Ini saya ambil satu contoh saja dari sekian banyak poin dan item. Maka dalam fadlun bima Barang siapa yang punya air minum lebih Kemudian Nabi juga mengatakan Maka lahu fadlun bima Yang punya kendaraan lebih masih ada tempat yang kosong, yang punya akan lebih, yang punya bekal lebih. Itu disebutkan satu persatu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dituntunkan dan diarahkan serta dibimbingkan Nabi apa? Berbagilah pada saudara. Dalam perjalanan menuju lokasi perang, titik pertempuran, Nabi mengingatkan sahabat-sahabat Jangan pikirkan dirimu sendiri, tetapi pikirkan juga teman dan sahabatmu, saudara di jalan Allah Subhanahu <coughs> membuang ego membuang kepentingan pribadi itu tidak berlaku dan tidak ada harganya ketika sudah yang menjadi sesuatu pengimbangnya adalah masa dakwah Islamiyah. Ada seorang sahabat datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah ini Wahai Nabi Muhammad berikan aku bekal agar aku bisa berangkat berperang berjihad di dalam ini. Orang itu terlalu miskin, tidak mampu membekali diri karena berperang itu memerlukan bekal yang cukup. Orang itu datang ternyata mengatakan kepada Nabi tidak punya bekal yang cukup. Apa kata Nabi Ali Sholat Wasallam? Istiqlal dengan Ansor. Kamu sekarang temui si bulan. Seorang sahabat Ansor sampaikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia sudah mempersiapkan diri untuk berangkat berjihad fisabilillah, tapi karena ada uzur yang diberangkat oleh Nabi SAW dia tidak jadi berangkat. Sampaikan kepada dia agar semua bekal perlengkapannya diserahkan dia. Sahabat itu kemudian datang ke sahabat SAW yang dimaksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena ada satu sebab yang syar'i sahabat ini yang sebenarnya mampu berangkat mampu menyiapkan bekal peralatan dan perlengkapan tapi karena sebab syar'i akhirnya keberangkatannya dibatalkan tapi bekal sudah disiapkan alam dan perlengkapan menjadi yang telah disiapkan cuma disiapkan sahabat yang tadi miskin datang menyampaikan salam dari Nabi menyampaikan hmm. oleh Nabi kepada Sahabat Ansar yang dimaksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan istrinya wahai istriku siapkan semua yang sudah aku siapkan dari kemarin agar aku serahkan kepada orang yang datang ini sebagai utusan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang masyhur, "Man jahada bisa bikin sabilillah fakta Barang siapa yang mempersiapkan bekal untuk seorang mujahid di jalan Allah Azza wa maka orang yang memberikan persiapan-persiapan tadi juga akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang berangkat berjihad menunaikan tugas dakwah fi sabilillah. Jadi walaupun dia tidak berangkat, tetapi Allah bukan perlengkapan yang diserahkan kepada orang lain agar orang lain bisa yang berangkat bukan karena dia malas bukan karena dia tidak tahu bukan karena dia takut bukan karena dia malu bukan tapi karena ada sebab syar'i diserahkan bukan Abu Rabi Salam sama dia. padahal dia mampu berangkat padahal dia bisa berangkat bukan ini yang dimaksud oleh hadis Nabi Shallallahu yang dimaksud Nabi alaihi salatu wasallam jaza dia bisa sabilillah Bapak raza artinya dia sendiri punya niatan yang kuat tekad bulat untuk ikut serta secara fisik berjuang di jalan Allah tapi karena ada sebab syar'i entah karena sakit seperti ini juga dalam hadis Nabi sahabat sakit atau mungkin dia merawat orang tua tidak ada orang lain yang bisa merawatnya atau mungkin dia dibutuhkan dan diperlukan di kota Madinah saat itu barangkali sehingga dia lebih banyak dan lebih besar masalahnya tetap tinggal di kota Madinah. Ada sebab-sebab yang terjadi. Kemudian dia serahkan semua perbekalan itu kepada orang lain. Cuma cuma bukan pinjaman, bukan hutang, diberikan sepenuhnya. Bisa bisa orang seperti ini yang layak dikatakan manjaha zawalian di sabilillahi faqad wajib. Barang siapa pun memberikan persiapan untuk orang lain berjuang di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang sudah berjuang di jalan Allah. Ini kan pendidikan yang kuat Barakallahu Mohon maaf, saya tidak dihubungi Karena panjenengan lebih banyak sosial daripada saya Tapi ini kan sebagai komunitas jasa dari Paling ngasih kuatan orang ini Bukan kemudian saya menyangka atau menilai panjenengan yang hadir tidak seperti itu bukan Tapi tidak ada salahnya kita sering mengingatkan watawasau bil haqi watawasau bisabr watawasau bil haqi watawasau saling memberikan wasiat untuk kebenaran saling memberikan wasiat dalam kesabaran artinya untuk kita sukses dalam menjalankan tugas ukhuwah ini juga tidak kalah penting gitu kan salah satu bentuk dan rupa dari ukhuwah itu jadi tidak menyimpan ego mengalahkan kepentingan individu melihatnya jauh lebih luas dan lebih tegar masalah ya tidak ada benarnya dia berbagi dengan orang lain bahkan apa yang dia punya dia serahkan ini akhlak mulia seperti ini marilah kita pupuk kita tumbuh suburkan di kalangan kita salah ini kita kita tumbuh suburkan Barakallahu fiikum kita ambil buat contoh sekarang sosok aplikatif dalam kegiatan dan aktivitas kita program tebal media majalah syariah edisi khusus awas komunisme bagi kembali wasadalah yang kemarin sudah tercetak 100 ribu eksemplar kemudian dibagi-bagikan ke banyak daerah lalu sampai alam ini untuk edisi yang kedua sudah mencapai 100 ribu yang keduanya. Jadi sudah 100 ribu kembali, jangan merasa ah sudah selesai tugasnya. Enggak. 100 ribu eksemplar yang kedua sudah menunggu dan menanti itu sudah kita. Nah kalau sudah selesai 100 ribu yang kedua berhenti, enggak masih menunggu 300 ribu yang berikutnya. Karena asal tidak Bukan juga kita alhamdulillah memasang target. Boleh tidak kita memasang target tinggi tinggi, boleh. Walaupun nanti pada tek teknis lapangannya kita juga realistis. Tapi kalau sudah target, apa tidak boleh? Asal dia mencanangkan. Majalah jadi khusus kejadian tentang komunisme kita sampai satu juta eksemplar. Berkembang masih sedikit dibandingkan buku yang ditulis oleh pengaruh paham ideologi komunisme. Rika ini, aku bangga menjadi anak PKI. Didiakan berapa? Dua juta tempat. Jadi satu juta masih kecil, saudara. Yang satu ribu itu betapa mas. Harus ini waktu, bagi waktu, kerja, keluarga, kapan ya? Belum lagi kurang percaya diri, kita tahu bukan. Gak bisa ngomong, gak bisa bicara. Grogi, kalau bisa ketemu sama Pak Kapolres, Kapolres. Apalagi yang pakai goreng siwangi. Buang jauh-jauh itu karena masya Allah, alhamdulillah pemerintah kita TNI dan Polri, apalagi kodam Siliwangi. Orang yang lembut-lembut, sopan-sopan, santun, sudah. Alhamdulillah seratus ribu aja ini aja belum habis mau dikasih seratus ribu ini satu juta bapak targetnya kita kita menargetkan satu juta banyak enggak seperti yang saya sebutkan tadi buku tulisan Rika Citani seorang pengaruh para ideologi komunis saya itu buku dia dicetak dua juta eksemplar pak itu kalau satu buku belum buku yang apa anak PKM itu parlemen belum karya-karyanya apa namanya jalan satu belum buku-buku yang lain dicetak juta cepat eh, padahal kita satu juta ya seratus ribu kalau dibandingkan jumlah penduduk Indonesia mungkin katakan seratus delapan puluh juta ya seratus itu sudah hilang setelah harus penduduk kita buang aja yang mungkin jatahnya berapa kalau kita buang yang ini berapa ribu? 6 ribu ya berapa? 2 ribu 2 ribu itu nggak sampai satu persen Jadi penduduk muslim di Cirebon itu nggak yakin deh. sedikit sebagai pembanding saja nggak usah banyak banyak kita jadikan faktor pembanding sebagai pembanding saja kamu buku aku bangga jadi anak aku bangga jadi anak PKI itu dicetak dua juta eksemplar Tahu berapa halaman? Aku baca jadi anak PKI 176 halaman Sementara majalah Asyariah kita yang sini kemarin Berapa halaman nanti ya? Berapa halaman? Ada nggak? Berapa halaman? 56 Sampai terasa nggak? Nggak sulit bumbunya tadi yang aku bawa jadi lepek itu selalu tujuh tujuh orang halaman dicetak dua juta eksemplar banyak apa gitu dulu pertama kali dicetak cuma tiga puluh ribu harganya setelah ada pelarangan ditolak sekian banyak anak tambah lain ratusan ribu ini laku kita gak itu itu mudah apalah pemahaman yang benar, pemahaman Islam yang anti terorisme, anti komunisme, anti radikalisme. Tugas kita untuk menjaga menyebarluaskan bagi bagikan perang gratis, bertemu dan bertatap muka secara langsung dengan tokoh-tokoh yang dituju dan ditargetkan. Itu akan merasa ringan dan mudah. Walaupun nanti saya meminta akses langsung begitu kita tercapai, mudah-mudahan. Hmm. Yang jelas tidak dilarang untuk kita juga ini. Buku begitu kan? Ada yang marah maka bercita-cita tinggi langit? Ya. Bercita-cita maka tinggi langit. Pemrojulan rijal. Rijal. Jadilah orang yang kakinya menginjak di atas muka bumi. Tetapi cita-citanya itu selalu cita-cita di atas langit. Memiliki tingginya bintang hidup. Ada realisasinya kita kita kembalikan kepada Allah Rasulullah karena Allah adalah zat yang maha mampu, dan yang maha kaya. Jadi kalau misalkan kita kembali kepada Allah berubah luaskan maka asetnya hadis angkuh itu itu disebutkan kita saling berbagi bukan kemudian apa kamu aja lah aku aja lah cukup kamu yang kuat kami yang kepala desa sekretaris desa kepala kepala desa sama kalau desa yang satu saya untuk menjaga desa karena paman sendiri. Bukan, kita itu namanya ego. Jangan dibalik darinya. Kan kata nanti kalau punya lebih bagikan sama yang lain. Ya ini namanya bukan sesuai dengan sabda Nabi. Kalau kita kembali ke sabda Nabi, kalau kamu punya lebih waktu, lebih kesempatan, ambil bagi. Kita berubah-ubah aktivitas apa namanya prosedur yang telah ditetapkan dan dianjurkan rata tidak yang rapi dikali atur tertata yang sopan dimulai dari ucapan permintaan maaf dan kemudian ucapan terima kasih sampaikan ini adalah bentuk bela negara ahli sunnah ini. apa namanya hanya sedikit perhatian dari kami sebagai bagian dari umat yang sangat resah dengan pemahaman dan ideologi komunisme yang nyata-nyata telah membangkit suasana mudah-mudahan kita semua diberikan dari dari Allah kan doa minta maaf di awal kasih kemudian ditutup dengan doa kalau ya, di ini Padahal itu kan bukan satu tugas kita Bukan satu tugas yang harus kita selesaikan Masih ada lagi tugas lain Satu, dua, tiga, empat, ini membutuhkan tujuan dan kesulitan dari kita kata empat poin tadi untuk kita sabaran pasal di kejauhan dan dikatakan kuasa saat bersamaan kita buang ego dan kepentingan individu kita yang selalu jadi bagian imbangnya adalah masalah dari kebersamaan kekuatan banyak banyak mengarah sama satu dengan yang lain. Wallahu a'lam bishawab.